Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Insyaallah kita lanjutkan kajian kita Sebagaimana biasa Pertama-tama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian dilanjutkan dengan Riyadhus Salihin beserta syarahnya Bahjatun Nadhirin Dan Bulughul Maram beserta syarahnya Tawdihul Ahkam Mengenai sirahnya Dari kitab Rawdatul Anwar Fi Siratin Nabiyil Mukhtar Yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakuri Hafidahullah Ta'ala Yang lalu kita telah Sampai Hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan beliau mengadakan perjalanan Dari Gua Hira Dari Gua Taur Menuju kota Madinah dan yang terakhir kemarin bahwasanya setelah mendekati kota Madinah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan rombongan sahabat Abdul Az-Zubair Al-Awwam yang mereka baru saja pulang dari negeri Syam lalu beliau sahabat Az-Zubair Al-Awwam memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat Abu Bakar kain atau pakaian berwarna putih. Itu yang terakhir dan sekarang kita melanjutkan yang baru lagi. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala berkata penulis kitab ini semoga Allah merahmatinya. An-nuzulu fi Quba. Singgah di Quba. Singgah di Quba. Jadi Quba sebuah tempat di Madinah dan insya Allah kalau antum ke Madinah akan mengetahui tempat tersebut Kuba yang di sana ada masjid terkenal disebut dengan Masjid Kuba. Wa Mil yaumil wa fi yaumil itsnaini min syahri Rabi'in al-awwal sana ar-rabi'ah 'ashar min al nubuwah Wahiyas Sana as-sanatul ula min al-hijrah نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم di Kuba pada hari Senin tepatnya tanggal 8 bulan Rabiul Awal tahun 14 kenabian dan itu adalah merupakan tahun pertama Hijriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Kuba jadi setelah perjalanan beberapa hari dari Gua Taur menuju Madinah, sekarang sudah sampai di Kuba. Di Kuba. Namun belum berada di tengah-tengah Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kuba. Wa kana ahlul Madinati hina ma sami'u bi khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhrujuna kulla ghadatin ila al-harrah hatta yaruddahum harrud Dan bahwasanya penduduk Madinah orang-orang Ansor yang kemudian dikenal dengan orang-orang Ansor. Penduduk Madinah semenjak mendengar keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, mereka tiap pagi selalu keluar menjemput kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar ke daerah Harrah. Harrah itu pinggiran Madinah yang di sana ada batu-batu hitam. Dikenal dengan daerah Harrah. Tiap pagi mereka ke sana menjemput kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terik matahari yang menjadikan mereka pulang kembali. Jadi kalau sudah panas matahari terik baru mereka pulang kembali. Di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ini bukti cintanya Ahlul Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka semenjak mendengar Rasulullah sudah meninggalkan Mekah, mereka tiap pagi selalu datang ke Harrah pinggiran Madinah dengan harapan menjemput kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai matahari terik panas mereka tidak tahan pulang kembali. Ini memang adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengkondisikan seperti ini bahwa tempat beliau adalah di Madinah. Beliau diterima di Madinah. Fanqalabu yauman ba'da tulil intizar. Falamma awau ila buyutihim awfa rajulun minal yahud ala atamin min atamihim li amrin yanduru ilaihi فبصر برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه مفيضين يزول بهم السراب Sebagaimana biasa setiap hari ketika mereka telah lama menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata beliau belum datang, maka mereka kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Tatkala mereka telah berada di rumahnya masing-masing, ada seorang Yahudi di Madinah itu banyak Yahudi ya. Ada seorang Yahudi yang naik di sebuah tempat yang tinggi, bisa diartikan juga atap tempat yang tinggi, di antara tempat-tempat yang tinggi. Ada suatu keperluan, ternyata dia melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan mengenakan pakaian putih yang kadang tampak dan kadang hilang oleh fata morgana. Jadi di sini bahwasanya di Madinah itu banyak orang Yahudi. Ada tiga suku besar Yahudi, yaitu Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Tiga suku besar Yahudi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan mereka sampai akhirnya mereka yang tidak baik kepada kaum muslimin. Setelah kaum muslimin pulang, lama menunggu tidak datang sebagaimana biasa, sudah panas mereka pulang. Ada orang Yahudi naik tempat yang tinggi. Di Madinah ada beberapa tempat tinggi atau juga bisa dikatakan atap rumahnya. Naik di tempat yang tinggi ada suatu keperluan. Tanpa sengaja dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi dan para sahabatnya dari kejauhan. Tampak olehnya itu putih-putih. Kadang tampak, kadang hilang oleh fata morgana karena jauh. Di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah mungkin ada pertanyaan. Pertanyaannya Yahudi itu kok tahu bahwa mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Maka ada beberapa jawaban. Jawabannya, ya Yahudi tahu karena memang orang-orang Madinah sedang menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang orang Madinah sedang menunggu kedatangan mereka. Jadi ketika ada rombongan yang datang Yahudi langsung mengatakan Ya ini yang ditunggu oleh orang Madinah datang Yang ditunggu Itu jawaban yang pertama Jawaban yang kedua Karena memang orang-orang Yahudi tahu persis Seperti apa Rasulullah SAW Dan juga tahu persis kapan kemunculan Rasulullah SAW Kapan diutusnya beliau Tahu persis Sampai-sampai Allah menyebutkan Ya'rifunahu kama arifuna, abna'ahum mereka mengetahui Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Tahu. Kemudian setelah melihat ini, falam yamlik falam milak falam yamlikil yahudiyyu an qala bi a'la sautihi ya al arab hada jaddukum ay haddukum alladhi tantadirun. Maka orang Yahudi itu pun tidak bisa menguasai dirinya lagi sehingga dia berteriak dengan suara yang sangat keras, "Wahai sekalian orang Arab, ini yang kamu tunggu telah datang. Ini nasibmu yang kamu tunggu sudah datang." Dia teriak-teriak. Yang memberitahu kedatangannya adalah orang Yahudi. Di sini ada hikmah yang cukup mendalam bahwasanya orang Yahudi itu kenal pesik Rasulullah sallallahu namun mereka tidak mau iman kepada beliau Dikarenakan mereka mempunyai dua sifat yang sangat buruk Sifat yang pertama adalah kibir, sombong Sifat yang kedua adalah hasad, iri, dengki Dan setiap orang yang mempunyai dua sifat itu atau salah satunya Maka dia tidak akan mau menerima kebenaran Sombong Sombong didefinisikan oleh Rasulullah SAW innamal kibru batarul haq wa ghamtun nas sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia kebenaran datang dari Quran dari sunnah ditolak itu sombong atau juga membenturkan Quran dan sunnah dengan ucapan manusia biasa itu juga termasuk sombong hmm. kemudian juga meremehkan manusia orang diremehkan jadi dia bukan melihat kebenaran dari mana sumbernya, tapi dia melihat siapa yang mengatakannya. Kalau dia cocok dengan yang mengatakan diterima, kalau dia tidak cocok dengan yang mengatakan ditolak, itu orang sombong. Kemudian hasad. Ini juga penyakit yang berbahaya. Sombong itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau seseorang mempunyai sifat sombong sekecil apapun tidak akan masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil darah daripada sombong, sekecil semut daripada sombong, atau sekecil atom daripada sombong, tidak akan masuk surga. Demikian pula sifat hasad yang kita oleh Allah diperintahkan untuk berlindung daripadanya, daripada sifat hasad dan daripada orang-orang yang punya sifat hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasad, yang dengki apabila telah mendengki. Demikian pula dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada al hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hadis ini selalu dibawakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menceritakan betapa buruknya sifat hasad. Hati-hatilah kamu daripada sifat hasad karena sifat hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kayu bakar yang kering dimakan api cepat habis. Demikian pula kebaikan kalau ada sifat hasad maka kebaikan cepat habis hilang. Dia datang ketemu Allah tidak membawa apa-apa. Kebaikannya telah dimakan oleh sifat hasad. Kemudian juga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Am yahsudunan nasa ala min fadlih?" Apakah mereka itu hasad kepada manusia atas apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka daripada karunia-Nya? Kenapa hasad? Dan Yahudi itu hasad. Definisi hasad ada beberapa definisi. Definisi yang masyhur daripada hasad, ta'rif yang masyhur daripada hasad yaitu tamanni apa namanya kak tamanni zawalin ni'mah indal ghair menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain jadi ada orang dapat nikmat kita sakit hati kita ingin nikmat itu hilang itu namanya hasad ada orang dapat rezeki kita sakit hati kita ingin rezekinya dicabut oleh Allah ini hasad ada orang dapat jabatan, ada orang diterima masyarakat dan yang lainnya. Lalu kita sakit hati karenanya ini adalah hasad. Ingin nikmatnya hilang. Ada lagi definisi yang lebih lembut daripada sifat hasad ini yaitu sifat hasad adalah karahiyatun nikmah indal ghair, membenci nikmat yang dimiliki orang lain. Membenci saja, tidak senang saja, tidak suka saja itu adalah hasad. Walaupun dia tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ada orang dapat nikmat dia tidak suka. Ini adalah hasad. Dan orang yang punya sifat hasad ini adalah orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. <clears throat> Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Dan hasad yang dimaksud boleh di sini adalah hasad dalam makna ghibtah. Ghibtah, menginginkan seperti itu. Bukan membenci nikmat orang lain, bukan menginginkan hilangnya nikmat orang lain, tapi ingin seperti orang itu. Itu boleh dalam dua hal saja. Jadi kita kadang-kadang kepingin ya, lihat orang gini, wah kepingin saya seperti dia. Lihat orang begitu, wah kepingin saya seperti dia. Itu dilarang. Kecuali dalam dua hal saja kita boleh kepingin seperti orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain atau fitnain, ini. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara saja. Hasad dalam makna ribetoh, ingin seperti itu. Tidak boleh kecuali dalam dua hal saja. Yang pertama-tama rojulun atahullahu ilman. Yaitu orang yang oleh Allah diberikan ilmu <clears throat> Pemahaman Quran, pemahaman sunnah, pemahaman syariat Lalu orang itu mengamalkan ilmunya Kita boleh, saya kepingin seperti orang itu Kemudian yang kedua Warajulun atahullahu almal Orang yang oleh Allah diberi harta Diberi harta Harta dengan cara yang halal dia dapatkan Kemudian dia mengeluarkan hartanya dalam kebaikan-kebaikan Dikeluarkan zakat, hak-haknya Allah, nafkah-nafkah dan yang lainnya Nyambung silaturahmi dengan hartanya Maka kita boleh hasad dalam arti ingin seperti orang itu Jadi hanya boleh dua ini saja Ada orang punya ilmu, ilmunya diamalkan Ada orang punya harta, hartanya diperoleh dengan cara yang baik Dan dipergunakan untuk kebaikan Kita boleh ingin seperti itu kalau tidak, maka kita tidak boleh menginginkan seperti orang lain. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Yahudi tidak mau iman gara-gara punya sifat dasar tadi, sombong dan hasad. Jadi Yahudi sakit hati, mengapa nabinya kok dari bangsa Arab? Yahudi nggak mau. Karena Yahudi itu bangsa yang paling rasialis itu Yahudi. Dia ingin berada di atas sendiri tidak mau berada di bawah. Sampai-sampai mereka mengatakan nahnu abna Allah wa ahibba'uh. Kami adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah, kenabian itu selalu berada di Yahudi. Yahudi itu banyak nabi. Tiap nabi satu meninggal diganti nabi yang lainnya. Anna Bani Israel kanat suhum al-anbiya. Bani Israel itu selalu mereka dipimpin oleh para nabi. Nabi satu mati, ganti nabi yang satunya lagi. Namun karena mereka melampaui batas terus oleh Allah, kenabian dicabut dari mereka, diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang dari keturunan Ismail yaitu dari bangsa Arab. Yahudi nggak mau nerima, hasut, iri dengki. Kemudian berikutnya setelah Yahudi berteriak dengan suara yang keras memberitahukan kepada orang-orang Arab di Madinah tentang kedatangan Nabi yang ditunggu-tunggu. Lalu orang-orang Madinah pun dengan sukacita menyambutnya. Fataral muslimuna ila silahi wa sumi'at fihimul wajbah wat takbiru farahan bi qudumi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wa kharaju li liqa'ihi dhahril harrah. Maka kaum muslimin pun mereka bangkit dengan sukacita dengan membawa senjata. Membawa senjata, membawa pedang dan yang lain-lainnya. Ini kebiasaan orang Arab ya. Kalau menyambut kedatangan orang bawa pedang-pedang. Atau kalau sekarang itu pakai pistol. Di sebagian negara yang masih bebas pemakaian senjata, senjata api, itu kalau menyambut kedatangan tamu itu disambut dengan tembakan pistol. Seperti di Yaman, di Yaman itu senjata dijual bebas. Mau beli mau beli apa namanya? laras panjang, Kalashnikov, ya, boleh antum. atau mau beli pistol biasa boleh. Murah harganya. <clears throat> Dan itu kalau ada tamu yang datang, tamu yang ditunggu-tunggu kedatangannya, maka mereka sudah siap di depan rumah dengan diisi peluru, peluru betulan. Kemudian begitu tamu datang langsung tembak tor, Tetangga-tangga tahu semuanya ini ada tamu. Nanti mereka datang ke sana menjemput tamu itu. Jadi memberitahukan kepada tetangga semuanya ditembakkan. Saya kemarin ketika di Yaman juga gitu. Sama bapak ke sana dua bulan yang lalu. Itu di sebagian pedalaman di disambut dengan tembakan. Satu kali ya, kita minta ditambah lagi tembaknya. <laughs> Karena kita heran dengan adat seperti itu. <clears throat> Tapi kalau di kota-kota yang sudah maju, maka tidak boleh lagi. Tidak boleh ya. Dijebakkan pedalaman. Nah, pada masa Rasulullah SAW karena senjatanya adalah pedang, mereka menyambut dengan dengan apa? Dengan pedang. Dengan bawa pedang semuanya. Kemudian terdengar pada mereka suara hiruk pikuk karena saking senangnya menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan juga mereka bertakbir Allahu akbar Allahu akbar. Jadi tidak ada yang bertepuk tangan ini ya. Allahu akbar. Alangkah senangnya kalau di TK-TK itu tepuk tangan diganti dengan takbir. Iya, itu perlu disosialisasikan. Jadi di TK itu anak TK jangan diajarkan tepuk tangan, diajarkan takbir. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Iya, jangan tepuk tangan. Bahkan tepuk tangan para ulama berkata nggak boleh itu. Itu termasuk cara ibadahnya orang-orang musyrik. Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Salat mereka di samping Ka'bah itu muka'aw wa tasdiyah, bersiul dan bertepuk tangan. Jadi bersiul dan bertepuk tangan. Jadi perlu bagi para pengelola TK playgroup itu anak-anak diajarkan takbir gantinya tepuk tangan. <clears throat> gantinya Kemudian mereka sambil bertakbir, mereka senang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun segera keluar dari rumah mereka masing-masing untuk menjemput kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah Harrah. Jadi mereka itu ketika menjemput itu berdiri atau duduk? Berdiri atau duduk? Berdiri kan? Berdiri menyambut kedatangan orang itu boleh. Memang ada hadis kita tidak boleh berdiri kalau ada orang datang kepada kita. Namun masalah ini perlu diperinci, perlu ditafsil, ditafsil dulu. Berdirinya karena apa? Kalau berdiri untuk mengagungkan orang itu, sebagaimana yang terjadi selama ini, misalnya di suatu tempat orangnya duduk semua, lalu ada orang yang dianggap besar datang, mari kita berdiri semuanya karena dia datang. Lalu semuanya berdiri, dia datang. Nah ini berdiri yang, yang dilarang itu ya ini. Ini berdiri yang dilarang. Karena nanti arahnya kepada pengkultusan, pengagungan. Adapun kalau berdiri menyambut kedatangan orang, ya itu boleh termasuk adab, termasuk akhlak. Misalnya ada orang masuk rumah kita, kita berdiri kita menyambut kedatangannya, ahlan wa sahlan, bagaimana kabarmu? Boleh silakan. Yang tidak boleh itu adalah, wah dia datang, ayo kita berdiri semuanya. Atau misalnya di kelas anak-anak sekolah lagi duduk, Lalu gurunya datang, ayo kita berdiri menyambut kedatangannya guru. Berdiri semuanya. Oh, enggak boleh. Kecuali kalau berdiri untuk menyambut kedatangannya, itu adab, itu akhlak. Apalagi orang mulia, orang tua. Masa kita duduk aja, dia muter sendiri kita dengan enaknya gini. Ini yang sunnah gini, bukan sunnah itu, itu qalilul adab, itu kurang adab. Anda berdiri, Anda sambut kedatangannya. Sambut kedatangannya. Itu adalah akhlak kepada orang-orang tua, orang-orang yang terhormat. Mereka pun seperti itu datang menyambut Rasulullah SAW di daerah Harrah. Fa'adala bihim dhatal yamin hatta nazala bihim fi Bani Amr ibn Auf fi Quba. Lalu Rasulullah SAW mengarah ke sebelah kanan dan beliau singgah di tempatnya suku Bani Amr bin Auf di daerah Quba. Sampai di Quba. Kemudian apa yang terjadi ketika beliau sampai di Quba? Walamma nazala bi Quba jalasa samitan tafiqa man jaa minal amsar mimman lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yuhayyi Aba Bakr radhiyallahu taala anhu dhannan minhu annahu huwa ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lidhuhuri syaifi fi sya'rih tatkala telah sampai di Kuba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk sambil diam saja dia ya, duduk sambil diam, nggak mengucapkan apa-apa, diam dengan khusyuk. Lalu orang-orang Ansor penduduk Madinah yang datang ke sana, yang mereka belum pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyangka Rasulullah adalah Abu Bakar. Jadi mereka menyangka Rasulnya adalah Abu Bakar. Mereka datang menyambut kedatangan Abu Bakar, memberikan salam, assalamualaikum. Karena apa? Karena Abu Bakar radhiyallahu taala itu lebih banyak ubannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tampak lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah itu rambutnya hanya ada beberapa helai yang beruban. Sampai beliau meninggal dunia hanya ada beberapa helai saja yang beruban. Dan yang membuat rambut beliau beruban adalah surat Hud dan saudara-saudaranya. Pernah suatu hari Rasulullah Muhammad SAW itu ketemu dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar melihat ada uban di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau tanya, "Qad sibta ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, Anda sekarang telah beruban. Lalu beliau mengatakan, "Syayyabatni Nihud wa akhawatuha." Yang membuat aku beruban adalah surat Hud dan saudara-saudaranya. Itu surat-surat yang berkisah tentang hari kiamat. Di antaranya surat Eh, Al-Takwir, kemudian surat Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Al-Waqi'ah dan yang lainnya. Ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Kalau seperti Al-Waqi'ah, Al-Infitar, At-Takwir, Al-Insyiqaq itu jelas karena cerita tentang kiamat. Yang jadi masalah sekarang surat Hud. Kenapa Rasulullah kok beruban gara-gara surat Hud? Para ulama banyak pendapat di antara pendapat mereka itu karena di dalam surat Hud banyak kisah-kisah para nabi. Banyak kisah para nabi yang mana di sana Allah menyebutkan pengikut para nabi selamat yang mendustakan para nabi binasa. Diturunkan oleh Allah azab kepada mereka. Jadi Rasulullah beruban, kasihan kalau sampai Allah menurunkan azab kepada mereka-mereka yang tidak mau berada di dalam dakwah. Ini di antara pendapat para ulama. Kemudian para ulama juga mengatakan di antara yang membuat Rasulullah beruban dari surat Hud itu adalah ayat menjelang terakhir yang berbunyi fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Hendaklah kamu istiqomah sebagaimana kamu diperintahkan untuk istiqomah. Ayat ini sangat berat bagi Rasulullah SAW sehingga keluar uban dari rambutnya. Istiqomah itu berat. Jadi Rasulullah disuruh istiqomah. Hendaklah kamu istiqomah. Sebagaimana kamu diperintahkan untuk istiqomah. Ini berat. Istiqomah. Demikianlah ikhwan wa akhwati la rahimakumullah. Jadi orang-orang yang belum pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada sahabat Abu Bakar menyangka beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Abu Bakar lebih banyak ubannya. Jadi tampak lebih tua. Hatta asabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asy-syamsu fadallala alaihi Abu Bakr biridaihi fa'arafa an-nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sengatan matahari lalu sahabat Abu Bakar menaungi beliau dengan kainnya barulah orang-orang tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sudah sekian lama mereka nanti menyangka Abu Bakar adalah Rasulullah sampai semakin panas sengatan matahari menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar mengambil kainnya, beliau dinaungi. Kalau istilah sekarang dipayungi ya, dipayungi. Baru orang-orang tahu ternyata Rasulullah adalah yang dipayungi. Yang membawa payung bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala Rasulullah di antara kandungan, di antara faedah di sini, boleh seseorang itu berkhidmah kepada gurunya. Berkhidmah kepada guru itu boleh. Bahkan termasuk adabnya talibun ilmi. Apalagi kalau memang itu keikhlasan dari seorang talibun ilmi, bukan permintaan seorang guru. Dan tidak ada unsur di sana itu kultus. Kultus ya, melebih-lebihkan, mengangkat melampaui batas. Di sini sahabat Abu Bakar menaungi beliau, memayungi. Dan Rasulullah dia masih setuju. Berarti boleh. Seorang murid ketika memayungi gurunya itu boleh-boleh saja. Kalau gurunya mau dipayungi. Kalau gurunya nggak mau, ya udah nggak usah dipaksa. Tidak usah dipaksa. Itu kalau memang cuacanya panas. Kemudian, wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi Quba ala Kaltum bin Al-Hadam wa qila ala Sa'ad bin Khaitamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Kuba itu di tempatnya Kaltum bin Al-Hadam. Kultum atau Kaltum ya bin Al-Hadam. Ada juga periwayat yang menyebutkan di tempatnya saat bin Khaitamah. Kaltum atau Kultum itu nama orang laki atau perempuan? Laki. Kalau Ummu Kultum baru perempuan. Ada ummunya ya. Kalau Kultum itu adalah namanya orang laki. Ummu Kultum ibunya Kultum. Wa makatha biha arba'ata ayyam assasa athna'aha Masjid Quba wa shalla fihi. Dan beliau tinggal di Kuba selama empat hari. Saat itu juga beliau membangun Masjid Kuba dan sempat sholat di sana. Jadi di Kuba ada riwayat mengatakan empat hari sempat bangun Masjid Kuba dan sempat sholat di Masjid Kuba selama empat hari itu. Entah bangunan sudah jadi atau minimal sudah ada pondasi pondasinya sudah dibuat. Dan Masjid Kuba ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, adalah masjid yang selalu menjadi nostalgia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ketika masuk Madinah singgah di Kuba dulu, maka beliau tidak pernah melupakan Masjid Kuba. Beliau selalu datang ke Masjid Kuba seminggu sekali, tiap-tiap hari Sabtu, raqiban wa masyian Kadang naik kendaraan, kadang jalan kaki. Itu riwayatnya sahih. Jadi Rasulullah selalu datang ke Masjid Kuba tiap hari Sabtu. Kenapa beliau milih Sabtu? Wallahu a'lam. Lalu datang ke sana, kadang naik kendaraan, kadang jalan kaki. Kemudian beliau mengatakan dalam hadis sahih, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Quba yusalli bihi rak'atain kana ka'adli umrah." Barang siapa yang bersuci di tempatnya, wuduk dari tempatnya, lalu datang ke Masjid Kuba dan sholat di sana dua rakaat, maka dia mendapat pahala seperti umroh. Jadi kalau antum di Madinah, itu di antara ziarah yang syar'iyah, ziarah yang disyariatkan adalah ziarah datang ke Masjid Kuba. Ambil air wuduk dulu, berangkat ke Kuba, sholat di sana dua rakaat. Maka dapat fadilah seperti umroh. Dan di Masjid Kuba itu banyak tulisan hadis-hadis dengan berbagai bahasa tentang keutamaan-keutamaan Masjid Kuba. Hadis-hadis sahih. Dan ketika di Kuba kita di sana sholat, kita berdoa kepada Allah sambil kita juga merenung bagaimana Rasulullah SAW dahulu ketika datang ke Kuba dengan menunggang onta datang ke sana singgah di sana empat hari hijrah demi membawa dakwah Islamiyah Kemudian, balam maka naliyahumul khamis. Pada hari kelima, tadi Rasulullah sampai di Kuba hari apa? Hari apa tadi? Hari Senin. Hari kelima berarti hari apa? Hari Jumat. Hari kelima ya. Balam maka al-yaumul khamis yaumal jum'ah raqiba bi amrillahi wa Abu Bakrin radfahu wa arsala ila akhwalihi panin najjar faja'u mutaqallidina suyuf fasara nahwal madinah wa hum hawlahu pada hari kelima yaitu hari Jumat dengan perintah Allah dengan perintah Allah ya semua yang beliau lakukan itu dengan perintah Allah wahyu beliau dan sahabat Abu Bakar mengendarai onta Abu Bakar menjadi eh, boncengannya berada di boncengannya Onta beliau dikenal dengan nama Koswa. Yang ditunggangi ketika masuk Madinah namanya Koswa. Karena beliau punya beberapa onta dan masing-masing onta diberi nama. Jadi kalau antum punya binatang diberi nama itu boleh. Ini namanya siapa, namanya siapa. Pokok jangan namanya orang aja. Rasulullah SAW punya onta namanya Koswa. Ada juga punya onta namanya Abba. Kemudian punya keledai namanya Ufair dan yang lain-lain. Beri nama semuanya. Ini koswa. Dan koswa ini ketika jalan itu dengan perintah Allah juga. Jadi koswa ini nggak boleh diatur, dia jalan sendiri. Nanti ketika dia jalan berarti Allah nyuruh dia jalan. Ketika dia berhenti berarti Allah nyuruh dia berhenti. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar dibonceng. Ini juga menunjukkan tawaduknya Rasulullah SAW. Beliau mau membonceng. Karena biasanya orang-orang besar, para raja, mereka sombong, tidak mau membonceng siapapun, maunya sendirian. Jadi ini tawaduk mau membonceng dengan catatan kendaraannya mampu untuk dijadikan boncengan. Kemudian Rasulullah mengirimkan satu orang untuk datang ke rumah paman-paman dari pihak ibunya, yaitu Bani Najjar. Jadi keluarga dari pihak ibu, kakek-kakeknya, dan yang lainnya. Faja'u as suyuh lalu mereka dari suku Bani Najjar dari keluarga ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka datang dengan membawa pedang yang terhunus menyambut kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasara nahwal madinati wa hum haulahu lalu berangkatlah beliau ke Madinah ke tengah-tengah kota Madinah dan mereka berada di sekitar beliau jadi beliau dikawal ya, beliau di tengah-tengahnya, mereka mengitari. Berangkat ke Madinah membawa pedang, pedang dihunuskan. Wa adrakathul jum'atu fi Bani Salim bin Auf, fa jama'a bihim fi batnil wadi wa hum mi'atu rajul. Lalu di tengah perjalanan masuk waktu Jumat, yaitu di daerah tempatnya suku Bani Salim bin Auf. Lalu Rasulullah SAW pun sholat Jumat di sana bersama-sama mereka di tengah-tengah lembah. Jumlah mereka waktu itu 100 orang. Jadi di tengah perjalanan masuk waktu Jumat. Lalu beliau sholat Jumat di sana dengan para sahabat. Dan kemudian tempat itu diabadikan menjadi masjid yang disebut dengan Masjid Al-Jum'ah di Madinah. Itu dekat dengan dengan Kubah Dengan Kubah sekitar beberapa ratus meter dekat sekali <clears throat> atau sekitar satu kilo atau lebih sedikit itu masjid al jum'ah Ikhwan wa akhwati la rahimakumullah Ketika seorang itu ke Madinah Ada beberapa tempat yang dianjurkan Disyariatkan untuk diziarahi Pertama-tama kita datang ke Madinah Tujuan kita adalah masjid Rasulullah Sallallahu SAW Masjid Nabawi Yang fadilahnya sangat banyak Yang kita sholat di Masjid Nabawi itu Berapa kali lipat dibanding masjid lain seribu kali lipat. Kalau Masjidil Haram berapa kali lipat? Seratus ribu kali lipat dibanding masjid lain. Dan kita tidak boleh mengadakan perjalanan jauh mengikat bekal kecuali kepada tiga masjid. La tushatur rihal illa ila satu masjid al-masjidil haram wa Masjidil Hada wal masjidil aqsa. Tidak boleh seseorang mengikat bekal mengadakan perjalanan jauh dengan tujuan tempatnya. Tujuannya barokah tempat itu. Tujuannya kelebihan tempat itu kecuali tiga masjid saja. Itu Masjidil Haram di Mekah, masjidnya para nabi. Kemudian Masjid Nabawi di Madinah, masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Masjidil Aqsa, masjidnya para nabi di Palestina. Jadi hanya boleh tiga masjid ini saja. Adapun masjid lain selain tiga itu sama, sama. Jadi kalau antum dari Malang sini ke Madinah tujuan Masjid Nabawi boleh. Tapi kalau orang Madinah mau pergi ke Malang, mau mana? Masjid As-Salam Enggak boleh. Karena semuanya masjid itu sama, enggak ada bedanya. Semuanya sama. Yang beda hanya tiga ini saja. Kemudian dan di Madinah ada beberapa tempat yang disyariatkan diziarahi. Kita datang jauh-jauh tujuannya adalah Masjid Nabi. Setelah kita berada di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga disyariatkan ziarah ke kuburan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Ziarah kuburan Nabi. Dulu di luar masjid di rumahnya Ibunda Aisyah, tapi kemudian masjid diadakan perluasan dimasukkan dalam masjid. Walaupun telah diingkari oleh para tabi'in saat itu, namun tetap terjadi karena perintahnya penguasa pada tahun 80 atau 90 Hijriah sekitar itu. Kita datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW kita memberikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaika wa ala alika wa jazakan ummatika khaira. Kita memberikan salam seperti itu. Kemudian kita geser sedikit sebelah kanan, di sana ada kuburannya sahabat Abu Bakar dan kita memberikan salam assalamualaikum ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wabarakatuh wa radhiyallahu anka wa jazakan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Kita bergeser ke sebelah kanan sedikit lagi, di sana ada kuburannya sahabat Umar. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin wa rahmatullahi wa barakatuh wa radhiyallahu anka wa jazakan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Dan itu ada di buku-buku manasik haji dan umrah termasuk di bukunya Syekh taala. Kemudian di antara tempat yang disyariatkan dikunjungi pula diziarahi ketika kita di Madinah adalah ke kuburan Baqi. Itu dekat. Jadi Masjid Nabawi dekat, berapa ratus meter saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu datang ke kuburan Baqi, memberikan salam kepada mereka dan berdoa dan di sana ada makamnya para sahabat termasuk sebagian keluarga Rasulullah SAW. Sahabat Uthman dibaki Demikian pula sebagian ahlul bed itu kuburannya dibaki Kita memberikan salam sebagaimana salam ziarah kubur dan kita mendoakan mereka. Kemudian juga kita disyariatkan ziarah ke syuhada Uhud. Yaitu para syuhada Uhud yang mereka gugur ketika perang Uhud jumlah mereka sekitar 70. Mereka dikuburkan di sana di antaranya ada pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Asadullah wa asatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singa Allah dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sana ada sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Dianjurkan sambil kita bayangkan bagaimana ketika mereka dulu berjihad pada waktu perang Uhud. Bagaimana keadaan perang Uhud? Kemudian ketika mereka dikuburkan pun Kain untuk menutupi mereka tidak ada. Hanya ada secarik kain kalau ditutup kepala, kaki terbuka, ditutup kaki, kepala terbuka. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan supaya ditutupkan kepala dan kakinya ditutup dengan daun-daunan. Kemudian kita disyariatkan juga ziarah atau ke Masjid Kuba yang tadi itu. Kita wuduk dulu ke Masjid Kuba, kita sholat di sana dua rakaat dan berdoa. Sambil kita juga yang penting itu penghayatan penghayatan, bagaimana kita merenungkan ketika ziarah ke Rasulullah, bayangkan Rasulullah dulu ber, berjihad, berdakwah segala-galanya. Adapun masjid-masjid yang lainnya, walaupun mempunyai nilai sejarah, tempat-tempat yang lainnya yang mempunyai nilai sejarah, maka kita tidak disyariatkan mengunjunginya. Tapi seandainya kita mengunjunginya dengan tujuan untuk mengetahui sejarah, boleh. Kalau disyariatkan, tidak. Yang disyaratkan hanya tadi itu saja. Misalnya masjid Jumat, kita datang ke masjid Jumat, boleh silakan. Supaya tahu oh Rasulullah dulu pernah singgah di sini, boleh silakan. Atau juga ada masjid namanya Masjid Iblaten. Masjid dua kiblat. Karena mereka ketika sholat di sana, waktu datang wahyu kiblatnya dipindah. Mula-mula mereka menghadap ke Baitul Maqdis, lalu mereka berpindah ketika sholat itu langsung arah 180 derajat pindah ke Mekah. Lalu dikenal dengan Masjid Kiblaten, Masjid dua kiblat. Datang ke sana boleh untuk mengetahui bahwa disinilah masjid yang pernah sholat di dalamnya dua kiblat dalam satu sholat. Kemudian juga ada Masjid Al-Ghamamah. Itu masjid yang disebut dengan Al-Ghamamah, Masjid Awan. Yang ketika itu Rasulullah dinaungi oleh awan di sana. Lalu dibangun masjid-masjid Al-Ghamamah. Kita datang ke sana boleh saja untuk mengenang sejarah bahwa di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dinaungi oleh awan. Boleh. Tapi kalau disyariatkan tidak. Tidak. <clears throat> Wallahu a'lam bishawab.